KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kau ingin mengecilkan arti diriku tanpa bantuan para pengemis kotor itu? Hmm? Maaf, Nyai. Jangan Nyai salah sangka. Tetapi kekuatan yang ada di tongkat merah bila dipadu dengan rencanaku akan merupakan kekuatan yang tidak ada bandingnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan itu, Nyai. Kekuatan yang tidak ada bandingnya? Hmm? <laughs> Kau juga hendak meremehkan kekuatan murid-muridku dari Kemang Hitam, hmm? Ketahuilah, Nyai. Tujuanku menawan kakang seperguruanku itu adalah semata-mata untuk memaksa ia mengeluarkan rahasia dari jurus aji tongkat dewa. Hmm. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia tengok cari musuh Obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Ana Sambayon sebagai Lastri, Niko Septiawan sebagai Kiparang Punggur, Iwan sebagai Kilangkat, Eli Panca sebagai Diahwari, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Kayan yang mendustai Lastri dengan mengatakan secara ngawur apa yang terjadi dengan Raden Sakapalwaguna ternyata membuahkan hasil. Prabu Sora yang mengenal baik situasi di tanah Pasundan itu segera saja menyimpulkan bahwa prajurit yang diceritakan Kayan adalah prajurit Keraton Sunda. Akan tetapi Lastri tidak menjadi gentar sedikitpun. Ia bahkan memutuskan untuk segera mendatangi Keraton Sunda Kang Sora, apakah benar prajurit yang dikatakan bocah ini adalah prajurit keraton Sunda? Jika benar Saka Bawaguna direbut di sebelah timur tempat kita ini dan dibawa mereka ke arah timur, itu tidak akan salah lagi. Prabu Purbayalah yang mengambilnya. Karena di antara Prabu Purbaya dan Raden Saka Palwaguna memang terjalin hubungan yang sangat baik. Aku mengetahui hal itu dengan baik, Gampit. Berarti ini adalah kesempatan kita untuk menumbuknya dengan Prabu Purbaya. Ya, benar, adik Gampit. Tetapi, apakah semua yang dikatakan bocah ini benar, Kakang? Dan bagaimana jika ia hanya mengada-ada? Mendengar kata-kata Alap Kadu Gampit, Prabu Sora menghentikan larinya. Demikian juga dengan Alap Kadu Gambit. Keduanya memperhatikan wajah Kayan. Sementara itu Lastri dengan empat orang muridnya terus berlari ke arah padang rumput di luar gerbang kota Rupada. Hmm, apakah kau tidak main-main, Kayan? Kau tidak mendustai kami? Hmm? Ternyata bicaraku yang ngawur menempatkan laki-laki itu di antara karang yang kokoh. Ah, terima kasih Dewata. Hmm, bicara bocah? Aku aku berkata yang sebenarnya, Kek. Hmm, ya. Yeah. Apa yang kau lakukan, Kakang Sora? Benar atau tidak kata-katanya? Wanita iblis itu harus kita tumbuk dengan Prabu Purbaya. Kita tidak akan dapat mengendalikannya. Dia dapat saja merusak rencana kita. Karena itu, aku akan menuju Karang Sedana. Jika tidak benar kata-katanya, aku akan mencari upaya lain agar keduanya saling tumbuk. Kau bawalah bocah ini kepada Lastri. Berusahalah untuk menahannya hingga besok pagi. Oh, baik, Kakang Sora. Cepatlah pergi. Aku harus segera menyusul Lastri. Selamat tinggal. Oh! Kakang Sora cukup berhati-hati sekali. Dia membuat semaput dahulu bocah ini agar kebohonganku pada Nyai Lastri tidak akan terbongkar oleh ulah bocah ini. Apa yang kau lakukan terhadapku? Di mana kakek Sora? Dia mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Mari kita menyusul bibimu Lastri. kau menahanku? Ah, Aki Parang Pungkur sudah berada di kota Rupada ini. Hmm. Tidak ada jalan lain yang lebih baik selain menyelesaikan dahulu kemeluti perguruan tongkat merah. Kita tetap harus meringkus Parang Pungkur karena dia adalah kunci untuk mempersatukan kekuatan tongkat merah. Aku akan menyelesaikan dahulu orang yang menyebabkan kematian murid-muridku. Aku akan menjemput orang itu dimanapun ia berada. Sekalipun di kandang harimau, seperti yang dikatakan kakek Sora. Di mana kakek Sora? Oh, dia mengejar kakek Pungkur. Karena itu aku mohon bantuanmu dan bantuan murid-muridmu untuk dapat mencari dan meringkus kakek Pungkur secepat mungkin. Baru setelah itu kita ke Karang Sedana keraton itu akan menjadi tanpa arti jika kita hadir ke sana dengan seluruh anggota tongkat merah yang berada di padang rumput ini. Hmm. Kau ingin mengecilkan arti diriku tanpa bantuan para pengemis kotor itu? Hmm? Maaf, Nyai. Jangan Nyai salah sangka. Tetapi kekuatan yang ada di tongkat merah bila dipadu dengan rencanaku akan merupakan kekuatan yang tidak ada bandingnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan itu, Nyai. Kekuatan yang tidak ada bandingnya. Hmm? <laughs> Kau juga hendak meremehkan kekuatan murid-muridku dari Kemang Hitam. Hmm? Ketahuilah, Nyai. Tujuanku menawan kakang seperguruanku itu adalah semata-mata untuk memaksa ia mengeluarkan rahasia dari jurus aji tongkat dewa. Hmm. Walaupun aji tongkat dewa bukan merupakan ilmu yang tertinggi di tanah Jawa dan Pasundan ini, tetapi tongkat dewa merupakan salah satu ilmu yang sangat disegani. Jika hanya begitu, untuk apa kau banggakan ilmu tongkat dewa itu? Ketahuilah, Nyai. Walaupun demikian, ilmu tongkat dewa mempunyai satu keistimewaan, yaitu Ilmu tongkat dewa merupakan ilmu yang tidak terlalu sulit untuk dipelajari apabila kita telah menemukan kunci-kuncinya. Lalu apa maksudmu yang sebenarnya? Bagiku, tongkat dewa tidak ada artinya. Benar, Nyai. Tetapi bagaimana bagi mereka yang telah menguasai aji tongkat sakti sebelumnya? Yang merupakan dasar dari aji tongkat dewa. Apa yang akan terjadi Apabila sejumlah besar murid tongkat merah, kita berikan kunci-kunci dari aji tongkat dewa. Bisakah Nyai membayangkannya? Kekuatan macam apakah yang akan kita miliki? Hmm. Kita akan mencari parang pungkur dan meringkusnya kembali. Setelah itu, aku akan mengatakan pada seluruh pengikut tongkat merah siapa sebenarnya diriku. Aku adalah adik seperguruan dari Aki Parang Pungkur yang berhak atas perguruan tongkat merah. Hmm. Baiklah, kita akan mencari kakek tua itu. Setelah itu, secepatnya kalian menyertaiku mengunjungi keraton Sunda. Baik, Nyai. Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu, dua, tiga... Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe pharma segera memerintahkan murid-muridnya untuk menyebar dan mencari Kiparang Pungkur di sekitar wilayah kota Rupada dan juga di dalam kelompok yang berada di hadapannya. Sementara Kayan dijaga oleh salah seorang muridnya. yang tengah melacaki parang pungkur bersama dengan murid-muridnya dan juga Alap Kadu Gambit. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Kiparang Pungkur bersama dengan muridnya Sariti. Seperti yang kita ketahui, Kiparang Pungkur pimpinan dari pengemis tongkat merah memerintahkan Raden Setakeling untuk melaporkan perihal hadirnya Lastri dan juga Prabu Sora pada Prabu Purbaya dan memohon petunjuk serta bantuannya. Setelah Setakeling berangkat menuju Keraton Sunda. Oh, apa yang sekarang akan kita lakukan, Kek? Ternyata kekuatan lawan kita tidak dapat kita imbangi. Hmm, ya. Aku tidak tahu, Tujuh. Harapanku yang kini tersisa adalah menunggu bantuan dari Prabu Purbaya. Ah, mungkin sebelum fajar, ia akan tiba di padang rumput ini. Jika saja Seta dapat tiba sebelum tengah malam. Tapi apakah mungkin ia akan secepat itu datang kemari? Aku yakin. Ia tidak akan menghitung lagi masalah waktu. Apakah itu siang ataupun malam. Prabu Purbaya adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Kita telah lama mengenalnya. Sejak masa kanak-kanaknya yang penuh dengan kepahitan. Ah, sudahlah. Sekarang marilah kita melihat keadaan di padang rumput. Mereka semakin risau jika terlalu lama kita tinggalkan. Ayo, kita segera ke sana. Hup. mengemis tongkat merah yang terletak di salah satu sudut jalan yang merupakan tempat yang jarang dilewati penduduk menjadi semakin sunyi manakala ditinggali oleh Kiparang Pungkur. Seluruh pengemis tongkat merah telah keluar dari kota Rupada dan berkumpul menantikan pertemuan besar yang akan dibuka oleh Alap Kadu Gambit. Beberapa saat kemudian di padang rumput, di kelompok anggota tongkat merah yang setia pada Kiparang Pungkur. Ah, apa yang akan kita lakukan, Ki Guru? Uh, ternyata kekuatan mereka menjadi semakin luar biasa. Hadirnya Prabu Sora dan wanita siluman itu membuat aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Satu-satunya jalan adalah menunggu kehadiran Prabu Purbaya dan istrinya yang mungkin akan mampu menanggulangi keangkara murkaan mereka. Ah, Ki Guru. Pagi tadi bocah yang menyelamatkan kita di lamping jurang datang kemari menyelamatkan ayahnya, Raden Sakapalwaguna. <laughs> Nyawa tuaku ini juga sariti cucuku dan suaminya, pimpinan padepokan terkenal Gua Larang, diselamatkan juga olehnya. Hah? <laughs> Ah, benar-benar memalukan. Ah, bocah itu memang sangat luar biasa, Ki Guru. Cerdik serta pemberani sekali. Ya, ya. Dia tidak gentar menyelamatkan ayahnya di antara kepungan ribuan orang. Dan ternyata ia berhasil melakukannya. Ya. ya <laughs> mudah-mudahan saja anak itu akan tumbuh menjadi salah seorang pendekar besar di tanah Pasundan ini. Ah, aku ingin istirahat langkat, sulung. Aku lelah sekali. Dan kau pun beristirahatlah, Sariti. Baik, Kek. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. Kiparang Pungkur bersama dengan Sariti kemudian beristirahat. Sementara itu lembayung senja menyebarkan cahayanya yang indah dari puncak Gunung Ciremai. Suasana yang hening di sekitar padang rumput itu tiba-tiba saja dipecahkan oleh suara ribut-ribut yang kemudian disusul oleh teriakan kesakitan beberapa orang. Jangan menghalangi aku. Biarkan aku lewat. Aku akan mencari pimpinan kalian si tua bangka pungkur. Menyingkirlah kalian. Oh, wanita siluman gila. Jangan harap dengan kekuatanmu. Kami semua akan tunduk. Kami tidak gentar denganmu. Walaupun kami akan mati, tetapi engkau pun tidak akan luput dari kematian itu. Kau tidak akan mungkin menghadapi hujan pukulan tongkat dan pisau-pisau kecil ini. <laughs> Jika kalian memang ingin bukti, marilah hadang langkahku. Dan kalian semua akan kubuat mampus dengan penasaran. <laughs> Kilangkat dan beberapa tokoh tongkat merah tertegun. Mereka terpengaruh juga dengan ancaman dari Diah tetapi sebelum pertempuran itu menjadi pecah kembali. Akukah yang kau cari, hei wanita siluman? <laughs> Ternyata benar dugaanku. Engkau ada di tempat ini. <laughs> kau memanggil kurumu? Ah. <laughs> ah, baiklah. Aku menunggu kalian di luar kelompok ini. Hup. Jangan lari kau orang tua. Hup. Dia Warih dengan cepat melompat mengejar Kiparang Pungkur keluar kerumunan pengemis tongkat merah. Dan tepat di tengah-tengah, di perbatasan antara dua kelompok tongkat merah yang saling berhadapan, Ki Parang Pungkur menanti dia waris. Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi apapun yang kalian inginkan dariku. Hmm? <laughs> ah, itu gurumu sudah datang dan juga kadu gampit itu. Hah? di perguruan ini harus segera diselesaikan, kakek tua bangka. Eh, harus diselesaikan? Apa maksudmu? Apakah kepentinganmu dengan tongkat merah? Heh, kadu gampit tua. Katakan padanya, siapakah aku ini sebenarnya? Nyai Lastri adalah pemimpin utama dari gerakan aku, Kakang. Gerakan? Gerakan apa yang tengah kalian persiapkan? Sudahlah. Kakang tidak perlu banyak bertanya. Aku tetap pada pendirianku semula, pada tuntutanku. Kakang harus menyerahkan perguruan tongkat merah dengan hati yang ikhlas. Dan Kakang harus menurunkan kunci-kunci dari aji tongkat dewa. Dan kali ini, engkau berhadapan dengan aku, Tua Bangka. Kau tidak dapat mengulur waktu dan bermain-main denganku. <laughs> Ah, <laughs> Untuk apa main-main lagi? Hah? <laughs> Bagiku nyawa ini sudah tiada artinya lagi. Nyawa ini sudah seharusnya aku kembalikan kepadanya, pada yang agung. Ah. <laughs> ah, sudah terlalu lama aku mempergunakannya. Nah, jika kalian ingin menjadi perantaranya untuk mengambil nyawaku, ayo majulah. Aku akan mempertahankannya sebagaimana seharusnya yang dilakukan seorang kesatria yang menghargai nyawa yang merupakan karunia darinya yang maha agung. Mundur kau wari. Biar aku yang melanjutkan tugasku membunuh laki-laki tua yang sombong ini. Iya. jangan dibunuh. Ingat rencana kita. kaca kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Lastri menyerang Kiparang Pungkur dengan Aji Banyu Cakrabuana yang didapatnya dari Anting Wulan. Sebentar saja, pertempuran telah meningkat cepat. Dalam keadaan sewajarnya, Kiparang Pungkur masih mampu untuk menghadapi terjangan Banyu Cakrabuana yang belum sempurna dengan aji tongkat tewanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.